نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد Alhamdulillah mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dijadikan umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. umat ini diistimewakan oleh Allah la tajtami'u ummati ala dhalalah umatku tidak akan ijma tidak akan mufakat dalam kesesatan kalau umat-umat dulu umatnya Nabi Musa itu mufakat mufakat dalam kesesatan enggak bareng-bareng sesat Rumahnya Nabi Isa begitu juga. rumah Nabi yang lain begitu juga. Mufakat merubah Taurat, merubah Injil sehingga sesatu buang bareng dan tidak pernah bisa lurus sebelum ada nabi lagi yang mengingatkan mereka. terus sesat lagi bareng-bareng lagi tapi umat yang mulia Nabi Agung Shallallahu Alaihi Wasallam ini dijamin oleh Allah nggak akan mufakat kesesatan begitu itu enggak Walaupun sudah tidak ada Nabi lagi Walaupun sudah tidak ada Rasul lagi Setelah yang mulia Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi akan senantiasa terus ada orang-orang yang menjaga agama ini sampai hari kiamat. Setelah baginda Nabi, para sahabat telah dibangkitkan oleh Allah untuk menjaga agama ini. Allah telah bangkitkan ulama-ulama untuk menjaga agama ini. Allah bangkitkan orang-orang ahli hadis sehingga membukukan mencatat teliti semua yang dikatakan Nabi yang dibuat Nabi itu yang terkenal adalah Imam Nam imam Al-Bukhari, imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Nasai, imam Ibn Majah dan masih banyak lagi untuk ini satu karunia Allah pada umat ini sehingga umat ini tidak, tidak akan kebingungan dulu Nabi itu berbuat apa itu Allah bangkitkan orang-orang itu dalam bidang hukum dulu keputusan Nabi itu bagaimana halal haram sudah ada yang mendata begitu teliti sekali itulah namanya imam madhab empat Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Muhammad bin Hanbal teliti sekali nggak ada masalah yang tidak tercatat dibukukan, diwariskan dari generasi ke generasi jika Allah membangkitkan ulama-ulama akidah yang meneliti, membukukan dulu keyakinan Nabi dan para sahabat itu bagaimana? Namanya ulama ahli ilmu tauhid, ilmu kalam. Yang paling terkenal Abdul Hasan Al Asy'ari, Abu Mansur Al Maturidi. Dan setelah itu Allah bangkitkan orang-orang yang terus memperjuangkan agama ini, terus menerus Walaupun naik turun ada terus, ada terus sampai nanti zaman dajjal yang sudah zaman nggak karu-karuan itu masih ada juga orang yang berpegang pada agama sehingga akan menghadapi dajjal itu. Dajjal sudah ngobrak ngabrik jagat ini Nabi Isa turun diturunkan oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Ternyata Nabi Isa telah menemukan orang-orang yang seperti para sahabat. Masih ada. Jadi silsilah agama ini bersambung-sambung. Walaupun bagaimana ya tetap ada saja. Beberapa hari yang lalu itu mereka di sawah sini loh itu saya itu dikejutkan saya kira yang namanya sawah temboro ini sudah tidak ada binatang-binatang yang aneh ternyata di posyuan itu ada kijang bukan kijangnya Pak Bed itu bukan kijang liar itu yang mungkin sembunyinya di mana yang nggak tahu itu cuma lari-lari sampai ke kali itu itu ini satu pelajaran bagi saya ini walaupun kelihatan sudah nggak ada tetap ada saja hmm. walaupun hmm. terus beberapa hari yang lalu itu di kandang ayam itu tahu tuh keluar landak landak itu binatang yang sangat langka ini disembelih sama anak-anak situ oh untuk selamatan banyak sekali itu Jadi maknanya jangan kita ini punya buruk sangka bahwa umat ini sudah rusak semua, umat ini sudah sudah nggak ada kebaikannya. Nah, karena saking risaunya sampai juga stres. Nah, karena Nabi mengatakan man qala halakan nas wa ahlakuhum. Barang siapa yang mengatakan bahwa umat sudah rusak semua, maka dialah yang paling rusak. Orang itu jangan jangan berpikir sudah nggak ada orang baik. Orang baik itu masih ada. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala Sebagaimana minuman kata para ulama itu. Di situ ada gula, di situ ada air, di situ ada kopinya. Nah. Tapi karena belum diaduk, diminum itu nggak enak, pahit aja, nggak terasa manis, nggak terasa kopi. Ini kalau sudah judek diaduk, masya Allah, langsung seger, ngantuk-ngantuk hilang. Begitulah umat malaikat. Kalau kita ini nggak mau dakwah, nggak mau gerak, perasaan kita ini sudah umat ini sedek semua aja Nggak ada orang baik, tapi setelah diudet, kita putar ke sana, kita putar ke sini dengan ikhlas karena Allah. Nanti tiba-tiba Allah temukan intan-intan mutiara-mutiara ini terdak bersembunyi di mana-mana. Ternyata di Inggris pun ada mutiara-mutiara. Ternyata di Thailand yang tempat maksiat seluruh alam Bangkok itu ada mutiara-mutiara. Hmm. Ternyata di Hong sana ada mutiara-mutiara. Ada orang-orang baik. Hmm. Ternyata di NTT sana ada orang-orang baik. Kapan ini akan kita temukan kalau kita ini mau bergerak? Maka umat ini harus bergerak Kalau tidak bergerak nanti putus asa. Kata Maulana Syekh Khan, umat ini ditipu oleh setan dengan diam. Kalau sudah diam, tidak bergerak, maka lama-lama putus asa. Wis rusak kabeh dunia ini surane sing apik. Akhirnya kalau orang itu sudah putus asa bagaimana? Terus tidur. Kalau tidur sih masih baik. Kalau orang itu sudah putus asa, akhirnya malah ikut-ikut berbuat kejahatan. Eh, mau buat baik nggak ada temannya, sudah ikut aja yang berbuat jahat artinya begitu maka untuk menghilangkan keputusasaan ini umat harus bergerak bergerak terus kita harus bergerak terus di kampung kita ini ternyata masih banyak intan-intan mutiara-mutiara kita gerak terus nanti Allah akan tampakkan sebelum bergerak sebelum Rasulullah SAW bergerak Tampaknya Mekah ini gelap aja sudah, nggak ada kebaikan, gelap. Masjidnya aja isinya berhala. Eh, sudah nggak ada baiknya. Tapi setelah bergerak ternyata ada intan yang luar biasa. Namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ada intan yang terpendam yang luar biasa. Namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ada intan mutiara yang luar biasa Osman ibn Affan bin Nurain radhiyallahu taala. Ada berlian yang luar biasa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kapan itu muncul? Setelah Nabi bergerak. Itu bukan asalnya jelek jadi baik orang-orang itu semua kan. Orang tuh baik itu asli kok sebetulnya. Sebelum lahir itu jadi tulis baik tidak itu cuman belum tampak karena belum duduk tadi itu Shalom ya kan kita udek umatnya kita udek Nanti Allah akan tambahkan mutiara-mutiara itu ternyata di mana-mana. Kalau kita diam, perasaan kita jenis wali-wali zaman biyen. Ada orang-orang soleh, ada wali-wali Allah zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak ada. Itu tipuan setan Masih banyak. Tapi tertutup. Karena apa? Suasana dakwah ini tidak ada. Nanti kalau suasana dakwah ini dihidupkan dengan sungguh-sungguh Allah ketampakkan lagi. Itu. Dan Nabi sudah menyatakan itu wali-wali akan tetap ada sampai kiamat. Ada 40 wali yang namanya wali abdal. Itu akan terus sampai ada kiamatnya ada terus. Tapi di mana mereka itu? Terpendam. Nah, intan-intan itu terpendam. Nggak tampak lagi. Barokahnya tidak bisa nyambung kepada umat. Kenapa? Karena umat tidak nyambung dengan mereka. Nah. Ibaratnya ini umat ini seperti jasad yang satu, tapi terpotong kakinya, terpotong tangannya. Bagaimana bisa nyambung? Darah nggak bisa ngalir. Kenapa? apa? Bedol. Dan nanti kalau disambung lagi, di silaturahmi disambung lagi, tangan disambung lagi, kaki disambung lagi, darah mengalir lagi. Maka ternyata kebaikan-kebaikan itu banyak sekali di kalangan umat ini. Maka inilah pentingnya bergerak semua malaikat. Maka semua kita bergerak semua malaikat. Baik bergerak di makomi kita maupun bergerak keluar. Nabi bergerak di makomi beliau 13 tahun di Makal Mukarramah. Selama 13 tahun itu beliau keluar cuma sekali aja ke Taif. Beliau gerak di makomi aja. Dari gerak makomi beliau ini, maka muncullah orang-orang istimewa. As-sabiqun al-awwalun. Ini semua hasil makomi mereka. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Bilal, Sa'ad bin Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, tokoh-tokoh sahabat itu hasil makomnya Rasulullah di Mekah 13 tahun itu. Yang akhirnya dikirim ke seluruh dunia menyebarkan agama ke seluruh dunia itu adalah orang-orang hasil makomi ini. Maka kalau orang itu nggak ada makominya, Nah, ini saudaranya nggak punya sawah kok mau jual beras itu berasnya siapa? Maka makomi kita pentingkan, mereka. Insya Allah. Ini mau wasi itu, mau wasi. Orang-orang setahun mau, mau wasi hari ini. Coba kamu pikirkan, tokoh-tokoh sahabat hampir semua hasil makomnya Nabi. Hampir semua, tidak 100 persen, tapi hampir semua. Ini yang orang Mekah. Madinah juga begitu. Madinah itu tokoh-tokohnya, tokoh 12 tokoh. Itu Sa'ad Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad dan lain-lain sebagainya, Usaid bin Khudair, tokoh-tokoh Madinah. Hampir semua juga hasil makominya Musa bin Umar radhiyallahu taala dengan bimbingan Rasulullah SAW. Jadi tokoh-tokoh itu semua hasil makomi mereka. Hasil-hasil intikoli itu telah menyebarkan agama kemana-mana, tapi tokoh-tokohnya orang makomi. Hasil makomi tokoh-tokoh itu. Baik tokoh-tokoh Mekah maupun tokoh Madinah tokoh muhajirin maupun tokoh ansor. Assalamualaikum. Ini hasil ya pak ini. Hasil makom itu ngantuk. Maka makom itu penting kan mereka? teman Makom itu sulit apa mudah? Sulit atau mudah makom itu? Eh? Kalau Allah mudah, mudahkannya mudah. Hmm. Katanya orang-orang tua kita, makom itu mudah kalau pikir kita ini mau ekrom sama orang. Maka jadi mudah. Kalau pikir kita bagaimana orang ekrom sama kita, jadi susah. Kenapa makomi? Ya, sulit pak makomi. makomi ya gimana dok? Makomi ekrom sama orang, apa makomi untuk diikrom orang? Nah. Kalau pikir kita mau ekrom orang, siapa yang orang yang tidak mau diikrom? Kita datang pada orang-orang, ekrom mereka, nah. kasih hadiah pada mereka, nah. berbuat baik pada mereka, bantu kerja-kerja mereka, ada orang yang marah gara-gara? Insya Allah jarang, itu orang gila aja. Nah, di Indonesia loh ini. Kalau Rasulullah berbuat baik sama orang, orang pada marah ini. Zaman ya, awal-awal, ini sudah mujahadahnya orang-orang dulu. Kalau kita di Indonesia ini asalkan mau buat baik aja, nggak ada orang nolak. Tapi kalau pikir kita, bagaimana orang tunduk sama saya, bagaimana orang jadi santri saya, nah ini bukan kiai mau mau jadi punya ingin punya santri ya ini orang macam marah pikir nah. kita supaya itu mudah no orang ekron pikirnya hari-hari saya hari mau ekron orang-orang saya orang-orang tetangga saya orang-orang masjid saya orang kampung saya nanti kan makamnya mudah kalau pikirnya sudah ekrom hati sudah bersambung, insya Allah kerja-kerja yang lain itu mudah. Apalagi cuma waktu 4 bulan, 40 hari, anaknya pun dikasihkan kalau sudah senang itu. Nah. Insya Allah boleh kan? Nah. Tapi kalau nggak mau anak yang sudah dikasihkan pun ditarik lagi. Nah. nah, ditarik lagi. Saya punya menantu kayak kamu, sumpah saya. Nah. Mana anak saya? Balikkan. Nah, kamu pergi sana. Betul kan namanya? Ini kalau sudah senang, anaknya pun diserahkan. Kalau sudah tidak senang, ya sudah dikasihkan bon, tarik lagi. Nah ini sudah punya anak, kan? bagaimana ditarik lagi? Anak-anak apa? Pokoknya saya nggak senang lihat kamu itu. Hmm. Maka lihatlah perkawinan Rasulullah. Itu mertua-mertua Rasulullah itu asal mulanya banyak yang musuh-musuhnya Rasulullah. Tapi begitu dikawin anaknya sama Rasulullah langsung mertuanya jadi orang Islam. Abu Sufyan itu nggak ada perang kecuali mesti mimpin pertempuran merangi orang Islam. Anaknya dikawin sama Rasulullah namanya Ummu Habibah langsung Abu Sufyan ini sudah anu, nggak ada semangat lagi untuk memerangi orang Islam. Lama-lama masuk Islam. Maimunah radhiyallahu taala Ini beliau ini punya saudara di Taif. Orang Taif itu dulunya itu marah terus sama Rasulullah. Karena Maimunah dikawin, maka sudah mereda marahnya itu. Lama-lama pada masuk Islam semua. Dan banyak lagi ceritanya ini panjang di dalam sejarah itu panjang. Jadi Rasulullah itu saking akhlaknya, saking baiknya itu loh. Musuh-musuhnya itu terus jadi teman. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم Tiba-tiba orang yang bermusuhan jadi teman setia. Ini kalau dakwah itu tertib dengan akhlak yang baik. Kalau tidak dengan tertib dan akhlak yang baik, tiba-tiba teman jadi musuh. <laughs> Temannya malah jadi musuh. Makanya kalau dakwah kok tahu-tahu ada berantem oh ini mesti ada yang tidak tertib kalau tertib musuh jadi teman kalau nggak tertib teman jadi musuh kalau tertib beras jadi nasi enak dimakan kalau nggak tertib gosong jadi jadi arang nggak bisa dimakan Insyaallah mereka. Nah. Ini dari segi zahir. Belum dari segi batin. Seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya itu punya anak-anak famili. Saya sudah baiki saja, tapi dia ini malah berbuat jahat sama saya." Maka Nabi mengatakan betul, betul ya Rasulullah. Kalau betul begitu, kamu akan senantiasa dibela oleh Allah. Bagaimana supaya kita dibela oleh Allah? Kalau orang-orang berbuat jahat, kita ganti berbuat baik. Kita akan dibela oleh Allah. Tapi kalau kita ini sikapnya kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita ganti berbuat jahat, maka nanti sakotot min ainillah kita akan jatuh dari pandangan Allah maksud oleh Allah nggak akan digubris lagi kita ini usaha bagaimana orang berbuat jahat kita berbuat baik orang nggak mau bantu kita kita bantu dia orang ini kok nggak mau bantu sama saya sih akan saya bantu dia nah Orang ini kok selalu menghinakan saya, sih, kan saya kan dia. Nah. orang ini kok senantiasa sinis sama dia, sama saya. Oh, akan saya hormati dia. Kalau begitu Allah akan selalu bantu dia, akhirnya dia kalah soalnya kan. Tapi kalau kita ini, loh, saya sudah bantu dia, dia malah nggak mau bantu saya. Kapok saya sudah. Ah, nggak akan mau lihat muka dia lagi. Maka nanti kita malah kalah mereka. kesaktiane wong dakwah kuwi nek gak nesu, nek nesu kesaktiane ilang. Jalan Bang nggih. mungkin buatan nesu jadi si tangi kan. Bener, burimu, burimu. Oh, iya, hmm, tangi Mbah. mungkin nah, buatan nesu nih. namun nyeneni tok tak on. Iya, iya. Bayan pedentengan wis turu gitu Mbak, Pak. Ini perkara penting oleh kan. Dakwah ini bukan perkara kecil. Kalau mau monggo, kalau tidak mau monggo, terserah kamu. Tidak. Dakwah ini nasib kita dunia akhirat. Kalau kita mau dakwah sungguh-sungguh dengan tertib, dengan ikhlas, Allah akan muliakan kita, muliakan koreksi kita, muliakan umat dunia akhirat. Tapi kalau kita tidak mau dakwah atau dakwah tidak tertib atau tertib tidak ikhlas, maka kita nanti akan hina di dunia ini, umat akan hina dunia akhirat. Masa depan umat ini bukan dalam politik, bukan dalam ekonomi, bukan di dalam jumlah, masa depan umat itu dalam dakwah. Umat Islam dulu tidak ada. Dengan dakwah lah umat Islam itu ada. Dengan dakwah muncullah para sahabat. Dengan dakwah <coughs> muncullah para ulama, para aulia, para orang-orang soleh. Akhirnya kemuliaan datang. Musuh-musuh Islam hancur. Persi Romawi hancur. Kapan? Ketika umat Islam mau dakwah. Masa depan umat Islam ini dalam dakwah. Masa depan keluarga kita dalam dakwah. Masa depan kampung kita dalam dakwah. Masa depan masjid kita dalam dakwah. Masjid kok nggak ada dakwah, ah, masa depannya suram. Akan nah, datang satu masa kini masjid kelowo. Ngerti lawo? lawongi kelelawar. Kelelawar ini apa? Kalong, kalong, kalong, kalong saya bongin teh. Insya Allah mereka. Hmm. Tapi kalau ada Jawa nah ini masa depan cerah. Karena apa? Ingkang surullah yang surkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Hmm. Kalau Allah tolong nanti, banyak datang kebaikan dari segala arah. Insya Allah. Maka maksudnya kita keluar setahun bukanlah mau menghabis satu tahun, tapi untuk memulai bagaimana hidup ini terus dalam perjuangan sampai mati kita. Insya Allah kan? Maksudnya empat bulan, bukan empat bulan. Maksudnya untuk memulai hidup sampai mati dalam perjuangan Rasulullah SAW. Insya Allah Maksudnya 40 hari bukan 40 hari. Maksudnya adalah memulai supaya hidup ikut Rasulullah sampai mati. Insya Allah. Maka yang hari ini mau keluar 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja, tambah masa, sisa masa, silakan beri ke belakang. Monggo. Sing di medal, monggo. Waktu di Jumenang, Tengking, monggo. Sing di medal, monggo. Yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, silakan ke belakang. Sekarang mudakaroh, 44. Saling taskil. Walaupun sudah mau wafsi pun taskil lagi.